Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashab. إيه أجمعين يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rosyada Duha yang maha menatap berkahi majlis ini Jadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan keridoanmu Jadikan saat ini engkau cahayai hati yang redup Engkau lapangkan hati yang sempit Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Bahkan kau berikan kehidupan bagi hati yang mati Taqbal minna ya Allah Innaka antas sami'un alim Wa tub alaina Innaka antat tawwabur rahim Amin ya Rabbal Alamin Asma Allah yang kita bahas As-Sittir Allah yang maha menutupi suatu saat Hadis nama ini ada dalam keterangan hadis Abu Ya'la bin Umayyah. Semoga Allah ridho kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang mandi di lapangan yang terbuka dan tanpa penutup. Lalu beliau naik mimbar, lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbus sitr Allah Azza wa Jalla maha malu maha menutupi dan suka menutupi asitir jadi Allah menyaksikan semua perbuatan kita salah satu di sifat kemahaagungan Allah kemahabaikan Allah kemahasantunan Allah adalah Allah itu melihat hambanya berbuat dosa Allah menutupi sehingga tidak terpermalukan hamba ini dan selain menutupi Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi ilmu supaya bisa tobat selain memberi ilmu memberi fasilitas supaya bisa segera tobat. Ini adalah kemurahan Allah. Jadi harus kita sadari sepenuhnya bahwa kalau kita dihormati orang sebetulnya tutup Allah lah yang membuat kita dihormati. Termasuk dalam kesempatan ini. Kenapa yang ceramah ini didengar, dihargai karena Allah menutupi. Masih ingat ya Tiga tutup yang paling lengket pada kita Satu Allah menutupi tubuh kita ini dengan kulit Kalau tidak ada kulitnya Pasti berbeda penilaian orang ke kita Benar? hitung ini indah karena ada kulitnya Ketika kulitnya dicopot tinggal tulang saya kira akan berbeda Mata ini indah karena Allah berikan tutup berupa kulit. Yang kedua, kita ini dihargai karena Allah memberikan penutup. Orang lain tidak tahu pikiran-pikiran kita. Yang di belakang saudara tidak tahu apa yang pikir terhadap yang di depannya. Saya tidak tahu pikiran saudara terhadap saya sekarang dan tidak mau tahu ini yang datang ke sini dengan pikiran masing-masing ada yang lihat saya tuh itu sorban lumayan tuh kalau dikasihin ada semacam-macam ada lagi yang baru tahu itu teh sorban atau perban begitu ada lagi yang rada kurang nyaman oh ini niru Jimmy katanya terbalik hadirin ya. sudahlah terserah saudara ini saya tidak tahu ribuan yang hadir pikirannya. Kalau setiap pikiran orang dibuka, kita pasti kacau dalam hidup ini. Tidak semua orang suka ke kita, benar? Yang ketiga, yang Allah tutupi adalah aib, dosa, maksiat, kekurangan, kesalahan kita. Nyaris orang tidak tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun suami, istri nyaris tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Ada yang sudah menikah di sini? Kenapa istri masih menghargai saudara? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya itu saja. Kenapa pilkada ada yang kepilih? Syariatnya karena yang milih tidak tahu aib yang dipilih. Kenapa guru masih bisa ngajar di kelas? Kenapa dosen masih bisa ngajar di kampus? Kenapa para ustadz masih bisa ceramah begini? Itu ya cuma satu juga. Karena asitir Allah yang maha menutupi masih menutupi. Kalau setiap guru dibuka aib dan dosanya nggak ada yang ngajar. Oh guru ini eh begitu saja. Sama ketika saya ceramah, oh, saya agim, hmm, Kemarin saja reuni saya sudah babak belus ya hanya ketemu dengan teman SMA yang kenal tiga tahun waktu SMA tahu modal saya waktu itu sedikit ya tapi sudah cukup membuat babak belur itu anak-anak menghargai orang tuanya karena tidak tahu aib orang tuanya dosa orang tuanya makanya hikmahnya apa kalau kita dihormati orang kita dipuji orang jangan termakan oleh pujian jangan termakan oleh penghargaan orang banyak misalkan Ustad ada yang dicium tangannya yang nyium tuh tidak tahu dosa tangan ini kalau tiap dosa yang dilakukan tangan ini satu dosa mengeluarkan satu belatung tangan ini sudah penuh belatung ada yang mau cium tangan tidak mau makanya tidak usahlah saudara cium-cium tangan saya ya kan punya tangan masing-masing salam saja yang wajar oh alhamdulillah ada ibu saya nen Assalamualaikum apa kabar udah berapa lama Nin ke pengajian Alhamdulillah terima kasih doanya hadirin ibu saya sudah bisa ikut pengajian lagi sekarang ada lift ya khusus untuk yang memerlukan jangan naik turun di sana awas ya habisin listrik alhamdulillah buat <laughs> orang tua nih silahkan yang puas pakai lift itu ya nih ya naik ke atas turun lagi ibu saya alhamdulillah kamera untuk lagi sini ya. film nih lanjut hikmah pertamanya kita harus sadar setiap kita dipuji dihargai dikagumi orang langsung ingat ini tutup dari Allah jadi kita tidak kemakan oleh pujian tidak kemakan oleh penghargaan tidak termakan oleh kekaguman orang karena bahayanya pujian penghargaan adalah membuat kita tidak berhasil melihat siapa diri kita masih ingat ilmu musibah kemarin? Musibah besar bagi kita kalau kita tidak berhasil jujur melihat siapa diri karena sibuk dengan topeng. Kalau kita nggak jujur melihat diri sendiri, kita nggak bisa tobat. Kalau kita tidak bisa jujur melihat dosa, aib, kekurangan, kita tidak akan bisa tobat. Makanya musibah pertama dalam keimanan kalau kita sudah tidak bisa jujur melihat diri kenapa? karena banyaknya yang menghormati ada gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, status, turunan itu membuat kita dihormati orang dan orang itu menghormat topeng yang ditutup kita yang dihormati nah kita sering merasa topeng itulah diri kita beda hadirin Topengnya topeng, bungkus ya bungkus, isi ya isi Tuh sayang perumpamannya belum menemukan yang bagus Misalkan seseorang pimpinan kentut Bau jelas Bau karbit ya Campur belerang Dan fosfor sejenis Aduh hehe bau Tapi yang di sekitarnya tuh pilek Plus lagi ngarap-ngarap sesuatu Dari kita Bau enggak? Oh enggak karena mereka pilek semua dan ada yang cari muka melati ini mah flamboyan anggrek ketang anggrek semua pada muji gitu akibatnya dia merasa kentutnya tuh harum anggrek karena orang-orang menganggap ini anggrek karena dia pilek dan cari muka lalu orang itu yang udah jelas penciumannya tahu dia bau karbit jadi lebih meng mengerasa anggrek daripada jujur terhadap dirinya sendiri bau karbit. Jelas? Nah ini tanda kebodohan orang itu adalah kalau lebih percaya dengan apa yang orang katakan sampai melupakan keadaan yang dia tahu tentang dirinya. Nah bahayanya dipuji, dihormati, dikagumi itu begitu. Bahayanya. Makanya hati-hati ya yang punya gelar panjang itu hati-hati gelar itu topeng yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, penampilan itu topeng semua makanya yang mulia inna akromakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa nah hadirin hikmah selanjutnya dengan ditutupi oleh Allah ini kita jangan semena-mena kita tidak boleh membuka ini dalilnya ya yang uh, Ustaz yang bisa buat. yang hadis ini nih yang hadis Bukhari dari Sahihain yang dosa terang-terangan ada Ustaz halaman 519 kullu ummati ma ada? Oh, belum ada bukunya. Berarti jungkir ya yang ya kan. Itunya mana? Yang petugas ya. Saya ingat ke Al-Hujurat ayat 11, 12 tidak boleh mencela ya. Mana? Hmm? Sudah tahu kan? Layas kor, jangan mengejek, eh jangan mengolok-olok wala talmizu kalau wala tarmizu itu udah deketan jangan mencela nggak boleh tahan tahan ya lalu wala tanah baju bil alqab tidak boleh panggil memanggil dengan gelaran yang buruk belum ada ya bukunya kan halaman 519 nah termasuk diantara mengejek itu nada hadirin tidak boleh nada harus normal 519 deh <laughs> jadi ada yang dengan raut muka ada yang dengan gerakan badan mengejek itu siapa nah, begitu Bismillahirrahmanirrahim Gulu umat ya terjemahnya aja ya Bismillahirrahmanirrahim. Mas saya nggak bisa. Eh, nah nggak boleh dijawab, boleh saya. Aduh, ceramah lebih mudah dari praktek hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati mu'afa illal muhajirin. Eh, ya. muhajirin ya. mujahirin. Illal mujahirin. Hmm. Wa inna minal mujaharati ayya'amala ayya'amala ar-rajulu bil-laili 'amalan wa qad satarahu fayakul fayaqul Ya fulan alimtul barijah alimtul barijah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yaksipu sitrallahi anhu seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat dan sesungguhnya termasuk terang-terangan dalam bermaksiat adalah Seseorang yang pada malam hari berbuat suatu amalan maksiat Sementara itu Allah menutupinya Lalu ia berkata Wahai pulan Tadi malam aku berbuat ini dan itu Padahal malam harinya Robnya telah menutupinya Namun pada pagi harinya ia membongkar penutup Allah itu dari dirinya Nah hadirin Jadi kita tidak mungkin lepas dari perbuatan dosa kita tidak mungkin 100% tidak berdosa tapi kita harus berusaha keras untuk tidak melakukan dosa sekuat tenaga nahan diri untuk menjauhi maksiat ada kalanya pertahanan kita lemah sehingga kita tergelincir melakukan dosa maksiat dengan skala yang berbeda Allah pasti melihat apa yang sedang kita lakukan orang pacaran tidak ada yang tidak disaksikan walaupun dia sembunyi-sembunyi apakah ada tempat yang tersembunyi bagi Allah tidak ada walaupun dia di ruangan gelap gulita sama saja gelap dan terang dua-duanya milik Allah walaupun dia bisik-bisik apakah tidak didengar pasti didengar. Semua bisikan skala apapun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tercampur satu sama lain. Ini bisik-bisik, itu bisik-bisik, ada suara jin juga, ada suara telepon, tidak yang tercampur. Allah Subhanahu wa taala sami Maha mendengar. Tidak ada yang luput. Dan semua bisik-bisik disaksikan. Dia main WA diam-diam ketahuan semua bacaannya juga diketahui oleh Allah. Ada saatnya seseorang lemah iman sehingga tergelincir dan tidak diketahui oleh orang lain. Itu Allah yang nutupi. Kalau Allah mau ngebuka, ada jalan terbuka. Tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau Allah mau membuka aib, dosa, maksiat kita akan kebuka tanpa bisa dicegah, ditolak oleh siapapun. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada kebohongan kita bukan karena kita jago berbohong karena Allah saja belum membuka ada yang berbuat maksiat hati-hati sekali berusaha menutup rapat tidak ada yang tertutup bagi Allah dia belum diketahui orang bukan karena dia jagoan menutupi maksiatnya tapi dia tidak dibuka oleh Allah belum dibuka nah kalau kita udah sekuat tenaga jaga diri tapi tetap terpeleset harus segera tobat jadi sambutlah tutup Allah ini dengan air mata tobat jadi udah ditutupi bisa dihapus nah yang tidak akan dihapus yang tadi itu yang sudah ditutupi bukannya tobat malah menceritakan maksiat <laughs> tadi malam gue pacaran jadi itu tidak akan diampuni karena dia sudah meremehkan hak Allah, karunia Allah, kebaikan Allah kepadanya dengan menutupi dosanya. Hati-hati ini. Jadi kalau udah berbuat dosa skala apapun segera tobat. Dan Allah memperhatikan penyesalan kita. Ambil air wudhu, segera tobat sholat dua, dua rakaat sempurnakan wudhunya sempurnakan dan minta ampun dan jangan ada rencana ya maksiat tobat maksiat tobat baru juga rencana maksiatnya belum jadi malaikat maut yang datang jadi jangan direncanakan maksiat itu ah saya kan mau umroh sekarang puas-puasin maksiat nanti pas umroh eh, tobat kan umroh ke amroh umroh ke umroh menghapuskan dosa asik nah baru juga akan maksiat mati jadi maksiatnya belum bulat tekadnya sudah ada dan mati naudzubillah atau sudah maksiat lagi mau naik pesawat salah ya akhirnya dia jatuh mati nah, udah rugi makanya jangan diniatkan maksiat itu Nah hadirin Satu kita harus sadar Penghargaan kepada kita adalah tutup dari Allah Mumpung ditutupi Segera hapus dengan tobat Jangan ada niat untuk berbuat maksiat Sekuat tenaga berjuang tapi kalau nanti pertahanan lemah terpleset berbuat dosa segera lagi untuk sujud karena kita dilihat oleh Allah pada waktu bikin dosanya disaksikan pada waktu tobatnya juga disaksikan jangan merasa aman dengan strategi jangan merasa aman dengan teknologi tidak ada yang aman wah sekarang saya mau pakai teknologi hapus hapus hapus nah, kalau Allah mau kan dibuka saja filenya KPK sekarang banyak membuka rekaman-rekaman benar di dunia saja rekaman itu jadi ancaman. Di akhirat apalagi. Semua rekaman. Termasuk ngomong sendiri. Monyong, monyong misalkan. Tidak ada yang rekam hadirin. Tapi ngobrol sendiri kan ada yang ngobrolnya ngeres sendirian. Ya. Tidak ada yang merekam. Tapi kan malaikat pada nyatet. Mayal fizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid Nah, tidak ada yang satu patah kata pun kecuali ada malaikat yang terus mencatat. Jadi yang suka berkomentar, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. dicatat itu teh tongel tongel sama tongel tongel juga ini mau bajir pisan. Apalagi yang lagu-lagunya ngeres, udah catatannya jelek. Dah istighfar, sepakat. Lalu apalagi kalau kita sudah Nah bagaimana nih Kita ada halaman selanjutnya 520 yang bawah ini ya Jadi Apa yang ditutupi Allah di dunia Itu bisa ditutupi Allah di Yaumal Kiamah Ada sedikit syaratnya Silakan. Bismillahirrahmanirrahim La yasturullahu ala amdin fid dunya illa satarullahu yaumal qiyamah tidaklah Allah menutupi seorang hamba di dunia melainkan Allah akan menutupnya pada hari kiamat kelak dan pada hadis Bukhari Muslim Ustaz yang satu lagi yadnu ahadukum min rabbih hatta yada'a qanafahu alaihi fayaqulu amilta kada wa kada fayaqulu na'am wa yaqulu amilta kada wa kada fayaqul na'am fayuqarriruhu thumma yaqul inni satartu dunya fana agfiruha lakal seorang dari kalian mendekat kepada Robnya hingga Allah meletakkan penutupnya kepada orang itu lalu berfirman engkau telah melakukan ini dan itu ia menjawab ya benar kemudian Allah berfirman lagi engkau mengerjakan ini dan itu ya benar dan orang itu terus mengakuinya hingga Allah berfirman sesungguhnya aku telah mengampunimu di dunia maka pada hari ini aku mengampuninya untukmu hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar nah jadi kan kita udah ditutupi nih ya kan kita berpeluang di akhirat juga dihapus oleh Allah sudah ditutupi nah ini yadnu ahadukum mirabih jadi seorang yang terus mendekat kepada Allah ini dihargai oleh Allah ini andai kata kita terus gigi ingin dekat dengan Allah dengan segala aib dan dosa-dosa itu kita tobat, kita mendekat dengan berbagai amalan yang Allah sukai Allah tutupi terus di dunia dan kalau Allah nutupi nggak bisa dicokel eh, nggak bisa di Cokel apa bahasa Indonesia-nya, Cungkil rada salam eh, cokel lah gitu. Tidak bisa dikorek-korek, tidak bisa, nggak bisa. Mau KPK, mau Intercap dua cula, mau CIA, e, mau FBI, mau apapun nggak bisa membuka yang Allah tutupi. Karena satu-satunya yang kuasa membuka menutup itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadi seperti KPK nangkep itu teh karena oleh Allah dibuka. Ada yang ditutupi dengan kekuasaan, ditutupi dengan teknologi, tapi kalau Allah mau buka, buka saja. Tertangkap tangan itu aslinya sih Allah yang mengendaki dia ditangkap, dibuka informasinya. Nah, jadi kita betul-betul tidak aman dengan berbuat maksiat itu tidak aman karena tidak ada yang bisa melindungi kita. Kalau Allah mau buka, buka. Aib kita kan panjang. Dari zaman, wah, tai kotok di lebuhan dulu ya, balik. Terus, eh, aduh saya mau cerita tapi takut ini nih takut ngebuka mana cara nanya ya ada aja lah pokoknya gitulah saya udah mikir tapi aku salah ini kan jadi suatu saat ya astagfirullah nah nggak jadi ya. nah. jadi beginilah ya suatu saat tapi ini mah nggak terlalu persis dimodifikasi ya suatu saat pergi ke sebuah pasar ketemu dengan ibu-ibu udah sepuh sekali hei eh, Gim katanya uh ah nyebut Gim eh atau orang lain mah AA ah, ah, atau apalah Ustad gitu ya bukan ingin tapi asa kurang nyaman eh Gim masih ingat nggak kamu sama tante aduh aduh punten tante saya kalau eh kamu lupa ya lu kan kamu suka main sama rumah ke rumah tante, naksir sama anak gitu. Itu zaman dulu lah hadirin ya. Ini nih sih jadi keringetan begini. <laughs> itu hanya ya lah anak-anak SMA apa SMP SMA cinta beruk lah ya tapi kalau udah balik kan udah dicatat itu saya udah lupa tapi Allah nggak lupa diatur itu ketemu dengan tante sepuh itu padahal ke pasar jarang tiba-tiba we ke pasar pasar segitu luasnya orang segitu banyaknya kenapa ujuk ke pojok itu atau tante teh nggak usah lihat saya ada tomat ada cabai ya nggak nah lihatnya ke saya karena supaya ngebuka di trigger Nih ada yang ditutupin yang kamu belum tobatin. Ketemu atau dari sana teh dibuka tuh kayak halaman-halaman masa lalu yang harus ditobatin tuh. Ya walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi kalau sudah balik, tapi kan dulu nggak tahu ilmunya, tapi kan sekarang tahu ilmunya. Dulu mungkin tidak merasa itu sebuah kesalahan, tapi sekarang Allah udah ngasih ilmunya bahwa itu kesalahan. Nah harusnya tobat. Jadi apapun bawa ke tobat, ya. Apapun bawa ke tobat karena di sana ada ada dosa biasanya. Gitu. Nah, ada lagi sesudah tobat yang harus kita lakukan. Harus agresif berbuat kebaikan. Ada. Surat Hud ayat 114 nyambung dengan hadis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa ana hadha faqdi fi ma syi'ta faqala lahu Umar laqad satarakallahu law satarta nafsak qala falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala ar-rajulu fantalaqa فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات zalika dzikra lidzakirin faqala rajulun minal qaum ya nabiyallah hada lahu khassah faqala bal linnasi kafah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadis riwayat Imam Muslim ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata wahai Rasulullah Sesungguhnya aku telah bermesra-mesraan dengan seorang wanita di luar kota dan sesungguhnya aku telah menikmatinya tetapi tidak sampai bersetubuh dengannya. Sekarang aku di sini, maka hukumlah diriku sekehendakmu. Lalu Umar berkata kepadanya, Sungguh Allah akan menutupimu jika saja engkau menutupi dirimu sendiri. Ibnu Mas'ud berkata, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas ucapannya sedikitpun Orang itu berdiri kemudian pergi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk menyusulnya dan membacakan kepadanya firman Allah berikut ini yang artinya dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114 Seorang bertanya Wahai Nabi Allah apakah ini khusus baginya? Beliau bersabda, tidak, bahkan untuk seluruh manusia. Hadirin semoga bijaksana e, menyikapi hadis ini ya. Jangan timbul rencana maksiat. Wah, ada orang pacaran sebegitunya. Tapi ternyata berpeluang dihapuskan. Jadi pengen Allah beda lagi dalam menilai orang yang tidak tahu dengan yang tahu ilmunya. Saudara sudah tahu ilmunya sekarang. Jadi kalau saudara sengaja melakukan maksiat karena ngarep-ngarep diampuni Allah padahal direncanakan dosa itu, mungkin nggak dapat ampunannya. Karena sudah direncanakan menggunakan dalil dengan salah ya. Jadi ini bagi yang sudah terjadi Lalu kan Umar mengingatkan kalau saja engkau menutupi Allah akan menutupi. Tapi orang ini bicara, Rasul diam saja, tidak berkomentar. Namun disusulkan yaitu anjuran untuk menegakkan sholat dan juga innal hasanati yudhibnas sayyat Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan, perbuatan buruk. Ya. Jadi siapapun yang sangat ingin oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi aib dan dihapuskan, maka harus agresif untuk berbuat baik. Terus saja berbuat baik. Kalau merasa dulu pernah mabok, sekarang banyak kasih minum yang sehat yang baik Sedekah madu yang banyak. Ya ada madu afiat di sana atau yang dulu pernah memakan yang haram sekarang beli beras kantongin lima kiloan bagi-bagi supaya orang banyak makan dengan rezeki kita atau kebaikan-kebaikan apapun jenisnya sepanjang ikhlas bisa menghapus keburukan kita jadi yang merasa banyak dosa ditutupi Allah selain air mata tobat juga bergerak banyak berbuat kebaikan ada satu lagi yang membuat kita akan ditutupi terus dan bahkan dihapus yaitu jangan membuka aib orang lain selanjutnya hadir mansatul musliman Ya, hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah Barang siapa yang menutupi kesalahan dan keburukan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahan dan keburukannya pada hari kiamat. Nah, Allah menguji kita jikalau kita tahu aib, kesalahan, kekurangan orang lain. Apakah sengaja, tidak sengaja, yang pasti setiap kita tahu kesalahan orang, aib orang, dan posisi kita bukan posisi yang E, memberikan diberi tugas untuk memperbaikinya ya kita tahu nah kita harusnya jadi kuburan jangan sampai ini kita-kita aja ya nah ini ciri-ciri ya ini saya hanya ngomong sama kamu aja rahasia ya rahasiakan ini kita-kita aja nih saya sebetulnya nggak mau ngomongin dia ya cuma apa nah, segitu ada lagi yang lebih mengerikan. Saya sebetulnya udah janji sama dia nggak akan ngomongin. Udah janji, tapi tetap ngomong. Ini orang yang tidak amanah. Kita membuka aib orang sama dengan menantang Allah membuka aib kita. Kalau Allah membuka aib, nggak bisa apa-apa lagi. Benar? Ayo, mulai sekarang jangan ada senang mencari aib orang lain wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'd jangan suka berkibah membuka aib kekurangan orang nyari-nyari saja jangan tajassus itu diam-diam pengen tahu gitu seperti seorang yang suka ngebuka HP gitu nah itu bolehkah istri membuka HP suami jawab istri Bolehkah para istri membuka HP suami? <laughs> Yang suka membuka akan menyebut boleh. Eh, nggak boleh suudon. Hmm, tergantung bu. Kalau diperintah oleh suami, bu buka HP saya, amal soleh, patuh ya. Kalau tidak disuruh, nah jangan coba-coba ya. Itu bisa tajasus tuh, merek-merek. Dah biarin aja Coba pengalaman yang pernah buka-buka HP suami. Sesudah tahu isinya, kemudian hati jadi galau. Sudah tahu isinya HP suami, urusan jadi beres atau nambah, Bu? Nambah tuh gitu. Pengakuan tulus. Ya. Kok Bapak yang jawab, Pak? Sudah nyoba dibuka ya, Pak ya. Urusan jadi nambah, urusan itu selesai itu bukan dengan akal-akalan kita. Urusan itu selesai dengan kepatuhan ke Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi kalau dilarang jangan ngebuka-buka ya udah jangan aja. Nanti gimana ah saya pengen tahu kelakuan suami saya. Enggak usah pengen tahu. Nanti Allah akan ngasih tahu kalau memang akan jadi kebaikan kita tahu. Udah jadi istri soleha saja. Pasrahkan ke Allah. Gak usah serba ingin tahu, menyelidiki, nyewa intel, sab dua cula. Ternyata informasinya bagus terus. Karena dia nyewanya 500 ribu. Sedang suami ngasih bonus 1 juta. Jadi <laughs> ini bapak ketawanya menjiwai. Ya, ini suudan hadirin. Oh, astagfirullahaladzim. Susah ngomong cocok dengan ceramah sendiri itu hadirin keceletot terus apa sih ketawanya bikin gemes ya jangan, jangan ya kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik dengan akal-akalan kita kita itu menyelesaikan masalah kalau ditolong oleh Allah dan pertolongan Allah itu diberikan kepada ahli takwa ahli takwa itu adalah orang yang yakin kepada Allah yang berbuah patuh dan pasrah ke Allah tenang aja sok dikorek-korek juga makin marah makin ngambek udah tenang tenang ada Allah sujud kalau mulai curiga cari seribu satu alasan berbaik sangka kenapa misalkan suami di rumah berpuisi terus ya terang bulan di tepi kali ya. katanya ciri-ciri <laughs> yang puber kelima tuh berpuisi yang tergantung puisinya apa atau di rumah tuh suami tuh ngegambar terus ya gambar kupu-kupu jangan curiga mungkin ini sedang mengumpulkan tugas di sekolah ya pokoknya cari seribu satu alasan berbaik sangka kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan husnuzon dan tidak tajasus kita akan dikasih tenang ciri-ciri pertolongan Allah tuh kita dikasih tenang dan tidak harus tahu aib suami, aib istri. Yang penting menjadi lebih baik, benar? Halo? Mungkin suami terpeleset, mungkin istri juga melakukan kesalahan. Tapi kalau suami terus dekat ke Allah, tanpa harus kita tahu kan yang penting bisa tobat. Halo? Oke baru kepikir sih. Masalahnya saya belum punya istrinya. Ya ini setidaknya lah persiapan Gak bisa kita ingin cari solusi dengan melanggar tuh, gak akan barokah. Patuh saja. Allah tahu apa yang terjadi. Sempurna diketahui. Dan cuman Allah juga yang bisa menyelesaikan masalah. Sekarang ini melakukan sesuatu di belakang yang kita anggap itu salah. Tapi kita tidak tahu. Allah kan tahu. Nah hadiah dari berbaik sangka karena perintah Allah husnuzon hadiah dari orang yang tidak ngorek-ngorek tinggal dibalikan saja di pendamping hidupnya jadi tobat tanpa ikut campur kita enak kan sok sekarang dibuka gening kia si bapak teh asya manehnya nyahon gelut hadirin benar jadi musuhan kenapa ya karena ngelanggar apalagi sekarang password tuh susah bu ya ada kan yang suaminya tidur <laughs> saya lihat itu di YouTube password susah oh ternyata pakai cap jari makanya kan jari sepuluh enggak tep, enggak gimana lagi jadi jempol kaki <laughs> pak itu suami itu sampai kayak gitu pak pasti menyembunyikan sesuatu ya kan jarang aku pakai HP liar <laughs> masalah salah kita lah yang penting mah istri mah jadi wanita soleha suami jadi suami soleh hadiahnya nanti Allah ngebalikin hatinya kalau kita takdirnya harus tahu akan tahu nggak usah ngotot ini seperti ilmu ini siapa yang takdirnya harus dengar ilmu ini pasti dengar sekarang Begitulah hadirin tutup aib orang. Kita harusnya menutup kebaikan kita seperti kita nutupin aib. Betul? Harusnya kita menyembunyikan kebaikan itu seperti menyembunyikan aib. Pertanyaannya gimana kalau Allah ngebuka aib kita? Dengar, mana yang bahaya? Terbukanya aib atau tidak diampuninya dosa? Gini, kalau orang lebih sibuk dengan penilaian makhluk, kita lebih takut kebuka aib. Tapi kalau kita lebih takut kepada Allah, kita takut tidak diampuni. Ya, makanya kalau nanti suatu saat aib kita ada yang kebuka, itu Allah udah ngukur seberapa aib kita yang bekal terbuka. Dikit, benar? Dikit tapi itu efeknya bisa taubat nasuha nah taubat nasuha inilah sebetulnya yang paling disukai Allah jadi ada kalanya Allah membuka dikit atau ada yang sedang itu yang ditangkap-tangkap KPK itu harusnya mau bersyukur sekali keluarga besarnya syukur bukannya sembunyi dilacak KPK saya tidak ngomongin siapa-siapa ya karena semua sudah tahu kan nah, Harusnya yang ditangkap KPK teh bersyukur. Istrinya, anak-anaknya datang ke KPK. KPK terima kasih sudah menyelamatkan suami saya dari korupsi berkepanjangan. Dengan ditangkap kan berhenti, benar? Dan yang ditangkap juga terdakwa teh harusnya terima kasih KPK. Saudara sudah menolong saya. Selama ini saya susah berhenti korupsi gara-gara ketangkap Sekarang saya berhenti Tenang Pak Hakim, semuanya akan jelas. Seperti tadi kata Profesor Muhammad Nuh, kalau jujur mah gampang urusan tuh, simple. Di sidang, Pak Hakim saya akan jujur. Apakah saudara um, korupsi ini? Iya, tepat. Bahkan ada yang belum Pak Hakim tahu, nanti saya kasih tahu yang Apakah saudara mengakui? Mengaku terus terang seluruhnya, seluruhnya tidak ada yang tidak. Pokoknya dakwaan itu tepat. Ada beberapa yang memang kurang lengkap. Nanti saya lengkapi Pak Hakimnya. Kenapa saudara terdakwa habis-habisan ngaku? Dah ya, korupsi juga saya nggak menikmati apa-apa Pak Hakim. Saya sembunyikan di tembok. Lihat nggak, make nggak, megang nggak, cuman ngusap tembok. Saya kayak orang gila Pak Hakim. Mana ini ambil baik Pak Hakim ya. Dan saya sudah tua, makan ini asam urat kumat makan itu kolesterol udah ulangin silakan ambil saya tidak mau mati membawa dosa saya juga tidak mau anak-anak dan istri saya makan uang haram ambil sita Pak Hakim semuanya habisin aja yang sisakan yang zaman dulu yang halal-halal sok biar gampang dosa rewel Pak Hakim saudara difonis oh ya sok berapa aja lah sesuka Hakim lah saya mau ngapalin Quran mau tobat Hore, istri anak bagus pak, bagus pak. Itu pengadilan saya Ah sekarang ini ribet, betul tidak? Ini oh muter mengaku lah. Dia nggak akan lolos dari hukuman Allah. Di dunia bisa akal-akalan, di akhirat mau lari kemana? Begitu harusnya syukur kalau kebuka tuh suami misalkan kebuka aibnya udah tinggal tobat wah istri saya nggak memaafkan ya nggak apa-apa tobat lah nanti Allah yang bulak balik hati jelas hadirin tapi waktu zaman saya mah nggak salah karena itu teh ya sah menurut agama sah menurut negara tapi kenapa heboh kayak gitu tujuh tahun atau hadirin saya nanya kenapa giliran saya heboh banget ke guru ya kalau Ustaz Arifin gak heboh-heboh amat bukan iri hadirin ya gak? tapi kok asa beda hebohnya nah, kata guru saya begini karena dosa ama banyak sekali jadi selama populer itu wah tertipu oleh popularitas oleh kekaguman orang nah cara menghapus dosa diantaranya ada dengan kepahitan kalau air mata tobat kita kurang ngegerusnya maka dihina rame-rame itu adalah cara ngegerusnya jadi kalaupun dibuka kita dihina, dicaci, dipermalukan oh, tenang saja dan tidak bahaya dihina orang yang bahaya itu dihina oleh Allah benar? dihina orang orangnya segitu-gitu ya. sok sekarang ngehina saya coba dan gak ngepek hadirin rezeki tetap Allah yang ngatur kemuliaan tetap Allah yang ngatur yang menghina dosa ya bu ya, kan? <laughs> nah itu tem ada ini <laughs> ada yang kepuasan batin nggak boleh ya aduh itu tidak gampang ternyata teori dengan praktek teh ceramah mah ceplos ceplos eh. tapi giliran mikir boleh jadi kita nggak cocok dengan ceramah sendiri saya jadi ingat itu tuh mau balik di Jakarta. Kita kalau sedekah harus menyedekahkan yang paling kita cintai. Anak dengar, wih gila nih si Babe, ceramahnya mantap sekali. Kapan si Babe sedekah yang paling disukai? Wah harus bantu nih Babe ngamalin ilmunya. Pulang aja duluan. Ini nih lu kepaling kecintaan Babe ayam hadirin supaya babe cocok dengan ceramah ya keluarin ayam tuh bawa ke pasar jual uangnya sedekahkan beres babe aman lah ya bener aja babe pulang ceramah nggak lihat istri nggak lihat anak nyari ayam wih mana ayam gue <laughs> nyak ayam mana wih nggak tahu be si sulung mana wah tadi dia pulang duluan cari dia Lu dari mana? Be, saya kan dengar Babe tadi ceramah harus memberikan apa yang paling dicintai. Anak saya tahu Babe itu sayang banget, makanya saya tolong Babe. Kurang ajar lu. Itu ceramah buat orang lain, bukan buat gue. Nah, inilah hadirin. Saya pada ketawa yang di belakang saya enggak. Hati-hati Ustadz. Nah gitulah hadirin Jadi harus sungguh-sungguh kita jaga Kalau orang ngobrol dengan kita Kita tahu dosa orang, aib orang Jadi kuburan Gak usah diceritain ke siapa-siapa Lebih baik nggak tahu sebetulnya daripada tahu Kalaupun udah tahu Udah jadi kuburan doakan kebaikan Jangan suka ngebuka-buka aib itu sama dengan nantang kita dibuka aib kalaupun nanti Allah ngebuka aib kita husnuzon ini adalah trigger uh, alat sarana dari Allah supaya kita bisa tobat nasuha yang mungkin nanti kebuka dikit tobatnya habis sehingga semuanya bisa terhapus semoga seperti itu ya jangan takut dihina orang tidak bahaya takutlah dihina oleh Allah sudah pasti bahaya Dihina orang tidak ada apa-apanya. Penghinaan orang ke kita tidak akan mengurangi apa yang Allah berikan kepada kita. Sama, dipuji orang juga tidak nambah apa-apa. Selain nambah jebakan bagi diri kita. Waspada ini, yang diberikan topeng, jangan sampai kita ketipu oleh topeng. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, kekaguman orang penilaian orang itu cuma topeng ya tetap sadar bahwa kita ini ditutupi oleh Allah yang maha menutupi Masya Allah sekian hadirin terima kasih saya ingin jam 9 tepat sudah berakhir acara kita ini sampai jumpa besok malam di masjid Pusdai usahakan hadir ya Saudara yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar tidak ada masalah. Ini acara kita sama-sama. Apa sih bedanya yang terdaftar dengan tidak terdaftar? Bedanya yang terdaftar itu sudah mendaftarkan. Lalu dikasih kaos, ikat kepala, dan kupon. Ini ini yang rada paten ya. Saya sudah mulai dengar bisik-bisik barusan yang mau ngasih hadiah umroh ada yang ngasih dua, ada yang ngasih satu, ada yang ngasih sepuluh barusan tuh fisik bisik ah, persiapan mau ngasih sepuluh. Mungkin minimal sekitar tiga puluhan lah yang akan ngasih hadiah umroh dan itu hanya yang terdaftar <laughs> begitulah hadirin ya. Jadi tidak apa-apa tidak terdaftar juga ya. Hanya jangan banyak berharap lah begitu. Boleh bebas saja hadirin disesuaikan yang penting kita hadir Mungkin ada yang nanya acaranya apa di sana? Itikaf di Masjid Bustai ada ceramah dari Ustaz Tengku Zulkarnain. Lalu sesudah itu juga ada dua penceramah. Selesai jam 10 istirahat, jam jam setengah tiga kiamulail setengah empat muhasabah, sudah sholat subuh ada juga Ustadz Ahmad Heriawan, ada Pak Atian Ali, ada Pak Miftah Farid setengah enam start kita jalan nggak jauh jalannya juga dari Pusdai menuju ke gedung sate paling lama dua jam ya <clears throat> kalau digotong nah jalan itu sedikit lalu ke di sana kita duduk acaranya sederhana tidak ada gegap gempita tidak ada musik nggak ada ya biasa saja sederhana paling juga ada nasi beberapa pembuka yang lebih banyak itu adalah nanti hikmah. Pertama kita akan dengar dari para veteran perang. Seru bagaimana mereka berperang dulu mempertaruhkan nyawa. Bagaimana kekuatan keyakinan. Karena hanya bambu lawan tank ya. Itu saya jarang dengar tapi kalau dengar dari pelakunya lebih seru Pak. Kemudian juga eh, ada anak-anak yatim nanti kita dengar bagaimana berkahnya memuliakan anak yatim sehingga pulang itu kita mudah-mudahan bisa tambah rasa hormat ke orang tua tambah rasa sayang ke anak-anak yatim itu acaranya sederhana diharapkan semua akan sarapan pagi bersama-sama dan standarnya supaya kebagian merata bagaimana bekal masing-masing ini adalah logika dasar hadirin ya. Lalu ya maksimal jam 9 inginnya sih sudah selesai supaya yang punya kewajiban lain bisa acara inti jam 9 selesai, tidak lama. Siapa tokoh-tokoh yang akan hadir? Hmm, entahlah. Ya, kita belum tahu ya. Ada yang sudah resmi akan hadir? Oh, yang sudah ada jawaban Pak Gatot ya. Ketua Yayasan Darut Tauhid ya ini ini asli hadirin ya dan juga set Pak, Pak, Pak Panglima mau hadir ya beliau sudah pernah janji dulu mau datang waktu kemarin tidak bisa hadir sekarang akan hadir itu pun dalam bentuk tidak orasi hanya tukar pikiran saya tidak tahu apa Pak Kapolri juga akan hadir atau tidak ini masih dalam konfirmasi tapi siapapun yang penting adalah kita bisa mendapat banyak hikmah ya jangan berpikir milad itu sesuatu yang gegap gempita enggak ini hanya sekedar mereview perjalanan momentum ini dan miladnya Darul Tauhid itu sangat tidak jelas waktunya hadirin ya pindah-pindah aja tergantung mau ada tanggal kosong nah inilah milad kita yuk ayo lihat deh makanya tiap tahun beda-beda ada yang nanya tahun lalu Desember sekarang November terserah kita dong ya terima kasih hadirin karena bukan miladnya yang terpenting adalah bagaimana momentum ini bisa membawa hikmah terima kasih sahabat-sahabat atas eh, kehadiran dan kebersamaan kita baca zikir dengan zikir Al-Quran lalu kita tutup dengan doa sambil sedekah, sambil wakaf ya.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 kita Entah tinggal berapa lama lagi umur yang tersisa Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun mungkin tinggal bilangan tahun mungkin juga ada di antara kita hanya beberapa bulan atau minggu lagi atau mungkin ini merupakan pertemuan terakhir kita Allah merahasiakan kematian kita agar kita selalu siap setiap saat semoga umur yang tersisa ini berkah bisa semakin dekat dengan Allah semoga umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa semua kesalahan semua aib semoga umur yang tersisa ini bisa memuliakan dan membahagiakan orang tua semoga hari-hari yang tersisa dari hidup ini bisa jadi bekal pulang hadirin bila saat kematian datang malaikat maut pasti menjemput tidak ada yang bisa mencegah tidak bisa lari tidak bisa dimundur maju walau sesaat mudah-mudahan ketika dicabut nyawa kita kita sudah benar-benar siap Semoga ketika dicabut nyawa dari diri ini Allah sudah mengampuni semua dosa kita Tidak ada hutang Semoga ketika dicabut nyawa orang tua sudah ridho Dan memaafkan kita Semoga Allah izinkan ketika dicabut nyawa Tubuh ini terbasuh air wudhu dan semoga akhir kalam dari lisan ini la ilaha illallah semoga kita bisa melepas nyawa kita dengan ucapan kalimat thayyibah hadirin itulah insyaallah husnul khotimah hati-hatilah tidak sedikit yang mati dalam gelimang maksiat ada yang mati di tempat zina ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya. Setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Ada yang mati ketika durhaka. Ada yang mati dengan aib yang terbuka. Nauzubillah. Saudaraku, kenanglah jika kita sudah jadi mayat kita jarang membayangkan tubuh kita dingin kaku mata terpejam andai sudah tubuh ini kaku tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan andai mata sudah terpejam tidak lagi bisa menikmati Al-Quran kening tidak akan lagi bisa bersujud tidak ada lagi nikmat tahajud tidak lagi bisa berlama-lama sujud kalau sudah mati ulat ini tidak akan lagi bisa bermunajat tidak lagi bisa menyebut nama Allah bila tangan sudah kaku tidak lagi bisa membelai anak cucu kaki tidak akan lagi melangkah ke majelis ilmu seperti sekarang tidak ada lagi itikaf sholat jamaah Mudah-mudahan kita diberi kesempatan sempurna sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang soleh, keluarga kita, anak-anak. Mudah-mudahan banyak yang digerakkan Allah menyolatkan jenazah kita. 40 orang ikhlas yang sholat Mohonkan ampunan Insya Allah diampuni dosa-dosa kita Demikian sabda Rasul Hadirin Kenanglah saat kita diusung Menuju pekuburan Tidak ada yang dibawa Ketika dimasukkan ke liang lahat kain kafan di wajah dibuka agar bisa menyentuh tanah. Kita dimiringkan ke kiblat. Apaan menutup gelap demi Allah sendiri kita di Tanah mulai menimbun. Kian lama kian penuh kita di dalam sendiri. Nun di atas sana batu nisan atas nama kita dipasang. Kita jarang membayangkan ada nisan atas nama kita. Tidak lama sahabat-sahabat kita akan pergi meninggalkan kuburan kita. Satu persatu termasuk orang-orang yang paling kita cintai pasti akan meninggalkan kuburan kita kita akan sendiri demi Allah di alam barzah kita pasti akan jumpa dengan malaikat kubur tidak ada lagi kesempatan beramal wa صل wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك توبة نصوها يا الله اللهم إنا نسألك توبة نصوها وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab Engkau maha mendengar Engkau maha tahu siapa diri kami Kabulkan doa-doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum. taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Doalah hadirin masing-masing selagi ada kesempatan doa. Allah Maha mendengar, tidak ada yang luput satupun. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir hadirin. doakan orang tua hadirin kita tidak tahu berapa lama lagi jumpa doakan guru-guru kita doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat الأحياء منهم والأموات Ya Allah berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi Berikan kelapangan yang dihimpit masalah, kesulitan, kepahitan Ya Allah cukupi yang sedang kekurangan Lepaskan dari lilitan hutang Lepaskan dari riba ya Allah Ya Allah berikan kepada kami nikmatnya iman Nikmatnya ibadah Nikmat doa yang kau ijabah Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah Karuniakan pendamping bagi yang menantikannya ya Allah Pernikahan yang berkah Rumah tangga sakinah Keturunan yang soleh soleha Hafiz hafizah Karuniakan istiqomah ya Allah Ya Rob berikan jalan keluar yang penuh berkah Mudahkan urusan yang mendekatkan kami padamu Jauhkan dari urusan yang menjauhkan kami darimu Ya Allah lindungi saudara-saudara kami yang teraniaya di penjuru manapun Allahumma Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan Ya Allah berkahi pesantren ini ya Rob Kumpulkan di tempat ini hamba-hamba yang merindukanmu ya Allah Lindungi kami dari niat yang salah Lindungi kami dari ilmu yang salah Lindungi kami dari amal yang salah Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah Rabbana la tuzikulubana Ba'da idh hadaitana Wa min ladunka rahmah Innaka antal wahab آتنا في fid حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد Alhamdulillah hadirin. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih para ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh